Tatkala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala selesai menyebutkan isim-isim yang dirofa demikian pula tawabi'iha isim-isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya maka beliau kemudian mulai menjelaskan isim-isim yang dinasab. wa inna ma khassa dzalika bil asma'i duna al af'al لأن المرفوع والمنصوب من الأفعال تقدم في باب الأفعال dan Ibnu Ajurum rahimahullah taala mengkhususkan hal itu dengan isim tanpa fiil ya kenapa kok Ibnu Ajurum menyebutkan isim secara khusus bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirofa. Kemudian beliau menyebutkan bab mansubatil asma, bab isim-isim yang dinasob. Kenapa kok tidak menyebutkan fi'il? Kok hanya isim saja? Beliau menyebutkan alasannya li'annal marfu'a wal mansuba minal af'al taqaddama fi babil af'al. Dikarenakan fi'il yang dirofa dan fi'il yang dinasob itu sudah lewat penjelasannya dalam bab babul af'al, bab tentang fi'il. Qala qawluhu dan ucapan Ibnu Najrum al-mansubatu 15. Isim-isim yang dinasab ada 15. Zakara fi tarjamah anna mansubat al-asma 15. Ibnu Najrum menyebutkan dalam tarjamah bahwasanya isim-isim yang dinasab ada 15. ثم لما ذكرها في الأبواب ذكرها أربعة عشر Kemudian tatkala beliau menyebutkannya dalam bab-bab ya secara bersendirian beliau menyebutkannya sebanyak uh, menyebutkannya 14 saja. Menyebutkan isim-isim yang dinasob 14. Padahal di tarjamah di, di judul awal beliau menyebutkan 15. Namun tatkala beliau rinci per bab-babnya, beliau menyebutkan isim-isim yang dinasab ada 14. Kadza sabata fi aslil muallif. Demikianlah yang ada dalam Naam nuskhah naskah asli yang ditulis oleh al-muallif Ibn Ajurum jurum ghalata dan aku duga ini kesalahan. Wa yumkinu an yakuna al-khamisa 'ashara wa yumkinu an yakuna al-khamisa 'ashara alladhi tarakahu khabar ma al-hijaziyah. Dan mungkin lim, uh, yang kelima belas yang beliau tinggalkan dari isim-isim yang dinasab adalah khabar ma al-hijaziyah Nahu contohnya ma hadza basyara. Ma hadza basyara. Basyara di sini sebagai khabar. Khabar ma al-hijaziyah. Dinasab. Nah, sehingga ini ihtimal kemungkinan yang beliau tidak sebutkan dari isim-isim yang dinasab yaitu khabar ma al-hijaziyah. Qala qauluhu dan ucapan Ibnu jurum menyebutkan isim-isim yang dinasab wahia isim-isim yang dinasab adalah al-maf'ulu bihi al-maf'ulu bihi yang pertama maf'ul bih wal masdar yang kedua masdar wa zarfuz zaman yang ketiga zarf zaman wa zarful makan yang keempat zarf makan wal halu yang kelima tamyi al hal wat tamyiz yang keenam tamyiz wal mustasna yang ketujuh mustasna mustasna wasmula yang kedelapan isimnya la wal munada yang kesembilan munada wal maf'ulu min ajlih yang ke yang ke-10 maf'ul min ajlih wal maf'ulu ma'ah yang ke-11 maf'ul ma'ah wa khabar kana wa akhawatiha yang ke-12 khabar kana wa akhawatiha wasmu inna wa khawatiha. Yang ketiga belas isimnya inna wa khawatiha. Dan yang keempat belas wattabi'u lil mansub. Tabi' isim yang mengikuti kalimat isim yang dinasab sebelumnya. At-tabi' lil mansub, isim yang mengikuti isim yang dinasab sebelumnya. Sehingga ada 14 yang disebutkan di sini. Wa huwa arba'ata wa huwa arba'atu asya tabi itu ada empat sebagaimana yang telah lewat an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badalu na'at 'athf tawkid dan badal hadhihi al 14 allati dzakaraha ini 14 isim-isim yang dinasab yang beliau sebutkan taqaddama minha khabaru kana wasmu inna fil marfu'at telah lewat dari 14 tersebut khabar kana dan isim inna dalam bab isim-isim yang dirofa telah lewat pembahasannya dalam khabar kana dalam isim-isim yang dirofa yakni khabar kana dan isim inna wattawa wattawabi lil mansubil arba'ah demikian pula telah lewat penyebut penyebutannya dan hukum-hukumnya pada ta, enam ter, terkait at-tawabi isim-isim yang, yang mengikuti i'rab isim sebelumnya lil mansub ya khususnya isim yang mengikuti i'rab isim yang dinasab sebelumnya yang ada empat naat atof taukid dan badal wabaki dzalika bawwaba likulli wahidin minha baba dan sisanya dari isim-isim yang dinasab beliau menyebutkan masing-masingnya babnya masing-masing. Beliau membuat bab untuk masing-masing isim yang dinasob itu babnya masing-masing untuk sisanya. Fabada abil maf'ul bihi di mana beliau mulai menyebutkan tentang maf'ul bihi. Nah, sehingga ada 14 yang disebutkan di sini padahal beliau di awal di dalam terjemah menyebutkan ada 15 beliau mengatakan pensyarah kemungkinan yang ke-15 dari isim yang dinasab yang tidak boleh sebutkan adalah khabarnya ma al-hijaziyah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukup cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.